Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan ada dua kata yang kemarin kita lewati. Yang pertama adalah mukita yang diambil dari surat An-Nisa ayat 85 Wa Allah ala kulli syai'in mukita di tafsir jalan lain mungkin maknanya muktadirat maha kuasa yang akan membalas setiap orang masing-masing orang dengan amal yang amal perbuatan yang dia lakukan Kemudian uh, hafiyun diambil dari surat Maryam ayat ke-47 innahu kana fi hafiya hafi maknanya baron sangat baik Sebenarnya dia Allah adalah zat yang sangat baik denganku Kemudian kita lanjutkan dengan kaidah yang ke ketujuh. وذلك إلى هذا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأقسام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن تشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يزيد فيها الثالث أي سمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية بما لم يسمي بما لم يسمي به نفسه كتسمية نصر له الأب وتسمية وتسمية نصر له الأب وكتسمية نصر له الأب وتسمية الفلاسفة هي الأمثلة الفاعلة وذلك لأن الله تعالى anna asma'i lani asma' Allah taala tawqifiyatun fa tasmiyatu Allah taala bima lam yasum bihi yusammi bihi nafsahu yusammi bihi nafsahu mayrun biha amma yajibu biha kama anna hadhihi asma'a allati samuha biha nafsaha batilatun yunazzahu Allah taala anha Arabi'u ayustaqwa min asma'ihi asma'u lil asnami Asma'an Asma'an li asnami kama fa'ala al-musyrikuna fi al uzza min al aziz wa al lati min al-ilahi ala ahli qawlaini fasamu biha asnamahum wa dhalika asma Allah ta'ala mustasatun bihi fi qawlihi ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa qawluhu Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna wa qawluhu lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa al azizul hakim فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يليق فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى حدد الموحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون nah Bab yang ketujuh membahas tentang pengertian ilhad terhadap nama Allah. Ilhad terhadap nama Allah adalah al-mailu dalam menyimpang dari apa yang seharusnya kita lakukan terhadap nama Allah. Wawa anwa dan ilhad terhadap nama Allah itu ada beberapa macam di sini disebutkan empat macam. Yang pertama ayungkir syai'an mengingkari salah satu nama Allah atau mengingkari itu kurang min ya. Mimma dalat alaihi minat sifat wal ahkam. Atau mengingkari sifat menjelaskan konsekuensi nama sifat yang terkandung dalam nama dan konsekuensi dari nama eh, konsekuensi yang terkandung, eh, eh, yang terkandung dalam nama. Kemarin telah kita bahas bahasanya jika e, nama itu muta'adi maka di samping dia menunjukkan nama menunjukkan sifat juga menunjukkan ahkam menunjukkan konsekuensi kalau kita mengimani kalau Allah itu Besir, ya kita yakin semuanya konsekuensinya Allah melihat apapun yang dilakukan oleh makhluk Bagaimana dilakukan oleh Al-Ta'til yaitu jamiah dan selain mereka nah, Perbuatan ini termasuk ilhad Penyelewengan karena adanya kewajiban beriman dengan nama dan beriman dengan bimadalat alaihi beriman dengan konsekuensi dan sifat yang terkandung dalam nama yang sifat yang terkandung dalam nama tersebut adalah sifat yang layak bagi Allah Ta'ala maka mengkari satupun dari hal-hal di atas berarti menyimpang dari apa yang seharusnya kita berikan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan nama Allah itu menunjukkan <coughs> eh, eh, menunjukkan sifat atau memuat sifat yang serupa dengan sifat makhluk sebagaimana dilakukan oleh ahli tasbih atau ahli tamsil. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk adalah satu hal yang batil, tidak mungkin didukung oleh nas tidak mungkin didukung oleh dalil bal hiya dalatun ala butlanihi bahkan berbagai dalil menunjukkan tidak benarnya tamsil maka menjadikan nusus malah menunjukkan kepada tamsil eh, menjadikan berbagai makna nas itu memuat tamsil adalah mailun penyimpangan dari hal yang wajib diberikan terhadapnya Kemudian menamai Allah bimala yusammi bi nafsahu dengan nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya. Semacam orang Nasrani menamai Allah dengan sebutan Tuhan Bapa. Bagaimana ahli filsafat ya, menamai Allah dengan sebutan al-ilah, al-fa'ilah, ya, penyebab yang ya, ya ya berbuat di alam semesta Hal itu dikarenakan nama Allah itu tauqifi harus mengikuti dalil. Maka menamai Allah dengan nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya adalah penyimpangan dari apa yang seharusnya kita sikap yang seharusnya kita berikan pada nama Allah. Bagaimana nama-nama yang mereka berikan kepada Allah itu sendiri adalah nama-nama yang tidak benar, Allah tersucikan darinya maka Allah uh, eh, tersuci, uh, eh, tersucikan dari nama Al-Ab maka nama Tuhan Bapa itu adalah nama yang batil dari dua sisi pertama tidak berdalil yang kedua dari sisi makna mengatakan bahasa Allah adalah Tuhan Bapa maka secara makna menimbulkan konsekuensi Allah punya anak sehingga ini Nama yang batil dilihat dari sisi makna. Maka tidak benarnya nama Tuhan Bapa untuk Allah itu dari dua sisi. Yang pertama, tauqifiyah, li'anna asma Allah taala tauqifiyah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi makna anna hadil asma alati nafsah nafsaha batilatun dengan makna yang makna yang tidak benar Allah tersucikan darinya. Yang keempat, e, diambil dari nama Allah nama untuk patung berhala. yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Mereka punya sembah namanya Uza. Uza itu diambil dari kata-kata nama Al-Aziz. Mereka punya sesembah namanya Lata yang ini diambil dari kata-kata al-ilah atau dari kata-kata Allah ala ahadul ala ahadil kaulain menurut salah satu dari dua penjelasan ulama ahli tafsir tentang makna lata. Fasamu biha maka mereka namai dengan nama-nama tersebut sesembahan mereka. Nah, kenapa ini disebut penyimpangan? Karena nama-nama Allah Ta'ala adalah nama yang khusus bagi Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala dan milik Allah nama-nama yang terbaik dan milik Allah nama-nama yang terbaik maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebutnya demikian juga firman Allah Allah la ilaha illa huwa Allah adalah sembahan yang tiada sembahan yang berat sembah melainkan Dia miliknya lah nama-nama yang terbaik. Dan juga firman Allah laul asmaul husna milik Allah nama-nama yang terbaik bertasbih mencucikannya semua yang di langit dan di bumi dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka sebagaimana ibadah dan uluhiyah ini harusnya secara nahu kurang tak mahmudah. Ya, bil uluhiyah al-haqqah sebagaimana ibadah dan uluhiyah yang hak itu khusus milik Allah wabi annahu dan bahasanya bertasbih mensucikan Allah semua yang di dan di bumi maka seharusnya bahwa maka Allah mukhtasan bil asmail husna nama-nama terbaik itu adalah nama-nama yang khusus untuk Allah maka menamai selain Allah dia dengan nama-nama Allah ala wajah dalam bentuk yang seharusnya itu adalah khusus untuk Allah dan penyimpangan dari sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap nama-nama Allah dan ilhad dengan semua empat jenisnya di atas hukumnya haram dalilnya alasannya karena Allah mengancam orang-orang yang menyimpang menyimpangkan nama-nama Allah dengan firmannya nya Wadaru dan biarkanlah fil amr di sini ditahdid ditahdid menunjukkan makna ancaman wadaru ladina dan biarkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'i menyelewengkan nama-nama Allah mereka akan diberi balasan atas amal yang mereka lakukan dan penyimpangan terhadap atau ilhat terhadap nama Allah ini ada yang kemusyrikan dan kekafiran tergantung ya, ya, konsekuensi hukum yang dituntut oleh berbagai dalil syar'i. Wiwit. Aqulu al-inhadu fi lughati al-mailu wal inhirafu bijai an wajhatihi an bijhatihi an bijhatihi wa minhu lahadu wa minhu lahadu fil qabri sumiya lahadan lahdan sumiya lahdan bin hirafihi sama samatil qabri al asli an samtil qabri al asli an samtil qabri al asli wa fi syar'i kama dzakara musannifu rahimallahu huwa al mailu bi asma'illahi an haqaiqihi wa ma an haqaiqiha an haqaiqiha wa ma tadammanatu min awsafin wa kadzalika jahadu shay'in minha wa qad dzakara syaikhu rahimallahu anwa'an al ilhadi fi asma'i rabbi jalla wa ala wa hadhil anwa'u sumiyat ilhadan fi asma'illahi li annahu usulun bima tadammanatu asma'ur rabbi min awsafin wa akami, mudulun biha an matadammanathu min awsafil jamali wal jalali wal kamali wal akami alati hiya hakun wa ilama huwa batilun waftirahu waftirahu waftirahun Allahi azza wa jalla wa ta'addin ala makamir rububiyyati wa hadhil arba'ul aqsami aqsamu wa hadhil arba'ul aqsamu min aksamil ilhadi allati jana biha al mulhiduna fi haqqillahi azza wa jalla waftaru alaihi wa wa adalu bihaqaiqa asma'ihi ila bi haqaiqi asma'ihi haqaiqi asma'ihi ila ma'anin batilatin man minha awalan maslakul mu'attilati fal mu'attilatu minal muqtazilati wal jahmiyati qablahum wal wal asyairatu wal asyairati wal asyairatu wal asyairati ba'dahu nafu ma tadullu alaihi asma'ur rabbi min sifati min sifatin wa atu bi ghairiha tanian masluk maslakul musyabbihati wa humul ladina syabahullahu syabahallaha bi khalqihi fakadzabu ayatillahi wa sunnati rasulih rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il a'immati min ahlil al-haqqi wa hadhihi al-adillatu as-salasatu kullaha kulluha kulluha mutawafiqatun ala anna rabba jalla wa ala la yushabihu yushbihu shay'an min khalqihi kama annahu la yusabbihu yusabbihu yusabbihuhu ahadun min khalqihi Adalu, adalu adalu ila tasbihillahi bi khalqihi syabbahu al kamila min jami'il wujuhi bil makhluki an-nafisi min jami'il wujuhi wa hadha huwa ghayatun fil ilhadi wallahu azza wa jalla yukarriru fi kitabihi laisa tulisi syai'un wa huwa samiul basir nah Uh, dan aku katakan dalam bahasa Arab dikatakan oleh pensara ilhad maknanya adalah condong atau menyimpang. Wal inhirab dan menyimpang e, sesuatu yang menyimpang an wijahati dari arah seharusnya. Contohnya ada istilah lahat untuk kubur. Lahat untuk kubur disebut lahat karena dia menyimpang dari model kubur yang asli karena aslinya turun ke bawah kok tiba-tiba serong ke barat eh, maka ini maka harusnya turun ke bawah terus dan di sini serong menyimpang dari arahnya yang seharusnya sedangkan dalam syariat dalam bab akidah maka ilhad bagaimana dikatakan oleh penulis adalah menyelewengkan atau menyimpangkan nama Allah dari makna hakikinya mana dari makna hakiki dengan mengatakan bahasanya nama Allah itu e, dari hakik e, menyelewengkan nama Allah dari hakikinya berarti menolak nama Allah Wama atau manat demikian juga menyelewengkan kandungan nama min awsofin yaitu sifat. Menyelewengkan sifat yang terkandung dalam nama Allah. Demikian juga mengkari salah, salah satu dari nama Allah itu juga termasuk ilhad atau hak itihad adalah berarti menyelesaikan dari hakikatnya berarti menyatakan bahwa nama Allah itu adalah majas tidak hakiki. Waktu karo syekh penulis menyebutkan beberapa macam ilhad untuk nama Allah Jalla wa'ala dan empat macam ini disebut ilhad terhadap nama Allah karena dia menyimpang menyimpangkan isi nama Allah menyimpangkan nama, e, sifat dan berbagai konsekuensi yang menjadi isi atau kandungan nama Allah. Maka menyimpang, menyimpangkan nama amma tadamanatsu min awsafil jamal e, menyimpangkan e, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang indah dan keagungan dan kesempurnaan dan dari konsekuensi nama ya konsekuensinya adalah kebenaran dan kebenaran yang ini merupakan semuanya adalah kandungan nama diselewengkan ilama wa batilun pada suatu hal yang batil wastira'un ala Allah dan kebohongan atas nama Allah wata'adin dan melampaui batas atau melanggar ala maqam rububiyah melanggar ee, eh, melampaui batas atau ya, melanggar kedudukan Allah sebagai Rabb yang harus dimuliakan dan diagungkan. Wajil arba al aqsam min aqsam had maka empat macamnya adalah di antara macam-macam ilhad, penyelewengan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mulhidun, orang-orang yang menyelewengkan eh, nama Allah Subhanahu wa taala, membuat penyelewengan berkaitan dengan Allah dan membuat kedustaan atas nama Allah. Dan mereka adalah menyimpang dari haqaiqi asma'ihi hakikat nama-nama Allah kepada ya, seperti uh, pemaknaan nama-nama Allah dengan pemaknaan yang benar kepada pemaknaan yang batil pemaknaan yang tidak benar Nah, pemaknaan yang tidak benar terhadap nama Allah diantaranya adalah yang pertama jalan yang ditempuh oleh para pengingkar nama dan sifat Allah. Maka mu'atilah orang-orang yang mengenal dan sifat Allah Itulah mu'tazilah dan jahmiyah masa silam eh, Dan as'ariyah Setelah itu Setelah setelah era mu'tazilah dan jahmiyah Mereka mengingkari kandungan Nama Allah eh, Kandungan sifat ya terkandung dalam nama Allah atau kemudian mereka mendatangkan makna yang lain yang tidak terkandung dalam nama Allah. Yang kedua adalah jalan yang ditempuh oleh musabbiah, mereka lah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka dengan hal ini mereka mendustakan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah dan ijma para imam yang merupakan ahli hak itu para imam ahli sunnah dan, dan tiga dalil ini ayat Al-Quran, sunnah Rasul dan ijma semuanya bersepakat bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidaklah menyerupai satupun makhluknya. Bagaimana tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengan Allah. Maka Allah tidak serupa dengan makhluk dan makhluk juga tidak ada yang serupa dengan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di eh, Ada atau Jabu Syafi Bahasanya akar kemusyrikan itu dua Yang pertama adalah menyerupakan Allah dengan makhluk Menyerupakan Allah dengan makhluk Atau menyerupakan makhluk dengan Allah Menyerupakan Allah dengan makhluk Misalnya orang Nasrani Allah jadi bapak, punya anak, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada kemusyrikan yang akarnya adalah menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini wali dianggap bisa ngasih rezeki, bisa ngasih anak, bisa ngasih penglarisan dagangan, maka ini menyerupakan makhluk dengan Allah. maka eh, ini adalah dua akar kemusyrikan kita jumpai kemusyrikan di dunia ini tidak lepas dari dua model ini boleh jadi menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah Adalah mereka menyimpang dari jalan yang benar dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya yang berarti merupakan sesuatu yang sempurna dari semua sisi dengan makhluk yang tidak sempurna dari semua sisi maka ini adalah puncak penyimpangan padahal Allah Yukar yang menegaskan dalam Al-Quran Laisakan selisih wa wassami'ul basir ya, wahyu ليس يشبهه ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأن أسماءه كلها كلها كلها حسنى وصفاته صفات وصفاته وصفاته صفات sifatu kamalin kamalin wa ada wa azamatin wa azamatin wa af'alihi ta'ala au au biha al makhluqati al azimati al azimata al azimata min ghairi musyarikin falisa kamithlihi syai'un fa litafarudihi itu tak itu kan nun litafarudihi litafarrudihi nggak ada alifnya ya litafarrudihi watawahhudihi litafarrudihi watawahhudihi bil kanali min kulli wajhin wa wastami'u li jami'il awsati aswati li jami'il aswati istilah ikhtilafil al-lughati ala taf Tafannunil hajati. Tafannunil hajati. Al basiru yara Dabi ban namlati. Dabi ban namlati saubai ilailatil zulmai ala sohrotil somai wa yara sarayan al kuti sarayan al kuti fi akbail hayawanati as-saghirati jiddan wa sarayanal ma'i wa sarayanal ma'i fil afsani ad-daqiqati wa hadhil ayatu wa nahwuha dalilun liman habi ahli sunnati wal jama'ati min isbatis sifati wa nafi mumasalatil makhluqi nah Eh, tafsiran atau penjelasan Nusati untuk ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir artinya tidak ada yang menyerupai Allah taala dan serupa dengan eh, semisal dengan Allah satupun makhluk tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah dalam zat Allah, dalam nama Allah, dalam sifat Allah, dalam ataupun dalam perbuatan Allah. Karena nama-nama Allah seluruhnya adalah nama-nama yang terindah dan sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Dan perbuatan Allah adalah menciptakan berbagai makhluk yang sangat besar tanpa ada kawan, tanpa ada partner. Maka tidak ada satu pun makhluk yang semisal dengan Allah ditafarudi karena Allah lah satu-satunya watawahudi dan satu-satunya bil kamal yang memiliki sifat sempurna dari semua sisi. Dan dia mendengar semua suara dengan berbagai bahasa, dengan berbagai permintaan dan kebutuhan. Tafanun bercabang-cabang. Fanun cabang. Tafanun bercabang-cabang. Bercabang-cabang itu ya bermacam-macam bermacam-macam kebutuhan yang disampaikan oleh suara-suara tersebut. Semuanya Allah dengar. Tidaklah mendengar satu suara menyebabkan Allah sibuk sehingga tidak mendengar suara yang lain. Beda dengan pendengaran manusia. Manusia mendengarkan satu, maka dia tersibukkan dengan satu, tidak mendengar yang lain. Al-Basir yang melihat, dia melihat langkah semut hitam di malam yang gelap, di atas sakhati somat di atas batu yang e, batu yang batu keras yang tidak ada e, lubangnya sama sekali maksudnya batu besar Wayara dan dia bisa melihat mengalirnya alkut, mengalirnya sari-sari makanan di anggota tubuh hewan yang sangat kecil sekali, semut misalnya, maka dia makan, maka secara makanan mau e, kemudian menyebar di seluruh tubuhnya. Allah lihat itu semua. Demikian juga Allah melihat mengalirnya dan beredarnya air di batang pohon yang sangat-sangat kecil. Ada pohon yang sangat kecil, tentu batangnya sangat kecil lagi ada tumbuhan yang sangat kecil dia punya cabang tentu cabangnya kecil sekali Allah lihat maka ayat di atas dan semacamnya dalil untuk madhab al-sunnah wal jamaah. Iya. Maka madhab dalam akidah, aliran dalam akidah bisa juga disebut madhab. Ya, akidah al-sunnah adalah menetapkan sifat dan meniat, meniat, mengingkari adanya kesamaan dan kesupaan dengan makhluk. Wafiha dan dalam ayat di atas surat e, surah ayat 11 bantahan terhadap musabihah. Orang-orang yang menyerupakan dengan makhluk itu ada pada potongan ayat laisa kamisli Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Demikian juga bantahan terhadap al-mu'attilah. Orang-orang yang mengingkari sifat karena Allah menetapkan sifat oh ul basir dia mendengar dan dia melihat Wafi makna dan semakna dengan surat as ayat 11 ada ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain misalnya ayat falata tribulillahil amsal janganlah kalian membuat permisalan untuk Allah. Ayat yang lain surat Al-Baqarah anda tajalulillahi anda wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah, jangan kalian mengetahuinya. Wahum maka mereka musabihah eh, mereka mengatakan Allah punya tangan sebagaimana tangan kita dan punya wajah sebagaimana wajah kita wahakada dan demikian seterusnya. Allah sama fi nafsahu sama nafsahu biasmain abun Famalu Samallahu bihi nafsahu Hu Nafsahu Nah, yang ketiga adalah jalan yang ditempuh oleh Nasrani dan ahli filsafat. Dan demikian itu karena dua kelompok yang menyimpang ini, yang sesat ini, yang kafir ini. Yang satu menamakan Allah Tuhan Bapa, yang kedua menamai Allah eh, ilah yang menjadi pelaku di alam semesta, sebab menjadi pelaku di alam semesta. Maka mereka menamai Allah dengan e, bukan dengan nama yang Allah berikan untuk dirinya. Maka Allah Jalla ala, menamai dirinya dengan beberapa nama. Di antaranya adalah Zat yang pertama dan terakhir Yang nampak dan tersembunyi Zat yang maha bijaksana, maha mengetahui Maha lembut, maha mengetahui Sang pencipta Sang pencipta, sang pemberi rupa Yang hidup Yang mengurusi dirinya dan makhluknya Yang suci dari segala kekurangan yang selamat dari segala cacat, yang memberikan rasa aman dan jadi hakim. Sedangkan Nasara mengatakan kalau dia adalah Tuhan Bapa. Sedangkan Siva mengatakan dia adalah sebab yang menjadi pelaku di alam semesta. Maka mereka menyimpang. Menyimpang dari nama dari menamai Allah dengan nama yang Allah berikan untuk dirinya kepada malam yusamillahu bihi nafsahu itu yaknya salah ya. Pada nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya. Walaysa fi makna kamal. Maka inilah penyimpangan yang pertama, kebatilan yang pertama. Ini adalah nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya. Yang kedua, laisa fi makna kamal. Dalam nama Tuhan Bapak dan ilah fa'ilah tidak terdapat makna kesempurnaan, bahkan ketidaksempurnaan dan kejahatan terhadap Rabbina, terhadap Rabb kita, jalla sana'u. enggak ada dua kekeliruan dalam nama Tuhan Bapa dan ilah fa'ilah. Yang pertama nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya, sedangkan nama Allah itu tauqifi, dan yang kedua makna yang terkandung dalam nama ini adalah makna yang Eh, tidak sempurna. Kemudian uh, yang keempat, ya, jadi yalutu yalutu sawiqa akafu akafu akafu ala hukmihi wa wa aku wa abaduhu atau abidu wa abiduhu fayakununa aidan fayakununa aidan allaka mu'annas illahi ilahi hafallahu alaihim Jauhan. Bakaru. Bakaru. minal ilahi al mustahiqi wal uzza wal uzza min al azizi wa mana wa manata min al manani ilhadan wa jaryan ala syirki bihi wa hadhi wa hadhi wa hadhi asma un wa hadhi asma'un mutatarrif bidatun minal ma'ani fakullu man lahu maskatun maskatun min ya'lamu fiha Bizakmikum eh, Bizakmikum Walakumul banun Nu Walakumul banunu Eh walakumul banuna Walakumul banuna Tilka idan kismatun Biza Ay zalimatun Iyatun Wa Ayu zulmin Wa ayu zulmin A'lamu min kismatin Tattabi abdi nah yang keempat adalah e, nama-nama berhala diambil e, berhala dan berhala diambilkan dari nama Allah Arab Jalla wa ala. Inilah kelakuan orang-orang musyrik, mereka menamai lata yang diambil dari kata-kata ilah ala kirati tasdidillah eh titik harusnya ya titik ala kirati tasdidillah namun jika lata itu kita baca tasdid yakni maka maknanya adalah alladhi yalutu sawiq yang membuat uh, yalutu artinya me, eh, menumbuk tepung mem, menumbuk gandum asawiq untuk membuat roti sawiq jenis roti. Kalau mata mata tatkala tatkala dia mati, lalu mereka etikaf, yaitu semedi menepi eh, di dekat kuburnya dan menyembahnya. Nah, mereka juga mengatakan alat ya, tanpa tasdid. Ya, kalau alat tanpa tasdid itu mu'anas ilah bentuk taknis dari ilah Uzza bentuk sebagaimana Uzza bentuk tanis dari Aziz, mana mana bentuk tanis dari Manan. Maka Allah mencela perbuatan mereka ini dan mencela mencela mereka atas perbuatan ini dan Allah namai perbuatannya adalah kezaliman. Allah berfirman, apa itu melata wal Uzza?" Apalah itu maknanya akhbirni Berikan, berilah tahu kepada aku tentang Lata dan Uza. itu apakah dia bisa memberi manfaat pada kalian Pemana tersalih satal uro dan mana yang merupakan Tuhan yang ketiga. Maka alata itu ada dua cara baca, ya, ada dua kiroah untuk lat yang pertama adalah lamnya tasdid, alatta bagaimana doa hafaz yang ada di mushaf. Maka kalau lamnya tasdid, maka lat maknanya adalah orang yang suka yalutu isim fa'il dari latta yalutu latun. Maka isim fa'il dari latta yalutu. Kalau Lat itu lamnya besi. Maka dia adalah orang yang membuat roti yang roti ini dia bagikan kepada para jamaah haji yang lewat di dekat rumahnya ya, jadikan sebagai cuma-cuma maka dia adalah orang yang sangat dermawan ini setelah dia meninggal dunia kuburnya dipuja-puja maka lata bentuknya kubur sedangkan uzza itu bentuknya pohon sedangkan manat itu bentuknya batu batu besar. Dan kalau lata itu e, tanpa tasdid maka maknanya adalah taknis dari al-ilah. Alaku berzakar walau ungsa ataukah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Hal ini karena orang-orang musyrik Arab punya keyakinan bahasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah. Padahal mereka nggak suka anak perempuan, curang. Mereka nggak suka anak perempuan, tapi anak perempuan dikasihkan pada Allah. Sedangkan untuk mereka anak laki-laki. Apakah untuk kalian anak laki-laki? Untuk Allah kalian beri anak perempuan. Tilka itu idan jika demikian adalah pembagian yang tidak adil. In hiya tidaklah dia nama-nama tersebut kecuali nama yang kalian e, tidaklah berhala-berhala tersebut yang kalian namai sebagai sesembahan. Kecuali sekedar penamaan yang kalian berikan dan diberikan oleh yang kalian padahal Allah tidak pernah menunjukkan dalil yang mengatakan bahasanya berhala-berhala tersebut adalah ilah di dalam mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Sungguh telah datang pada mereka petunjuk dari Rob mereka. Ibnu Sa'd mengatakan maka mereka menamai lata diambil kata-kata ilah artinya zat yang berat untuk mendapatkan ibadah. Uzza diambil aziz, manat diambil manan. Ini semua adalah bentuk ilhat terhadap nama Allah wajarian ala syirki bihi dan eh, mengikuti kemusyrikan tidak akan menyekutukan Allah. Dan nama-namanya adalah nama-nama yang kosong dari makna. Karena tidak ada satupun dari berhala-berhala tersebut yang memiliki e, menjadi Rob yang berhak untuk disembah. Maka orang yang punya sedikit bagian dari akal akan menyadari batilnya e, sifat-sifat ini untuk berhala-berhala ini yang mengatakan bahwa berhala-berhala ini punya memiliki sifat berat untuk disembah satu hal yang mengada-ada. Alakumuz zakar artinya apakah kalian jadikan untuk Allah al anak perempuan demikianlah anggapan anggapan kalian ya, karena mereka beranggapan malaikat adalah anak perempuan yang Allah dan untuk kalian anak perempuan anak laki-laki ini adalah pembagian tidak adil ini adalah kedoliman dan ke, kedoliman dan kedoliman apakah yang lebih besar daripada pembagian yang menyebabkan al abad al makhluk al khaliq seorang itu lebih mengutamakan hamba yang tercipta daripada sang pencipta matinggi Allah dari perkataan mereka setinggi tingginya ya, iman hujatin wa burhanin la yatakhadu dinan illa itiba'uhum allazi yurshiduhum fi ba'di tawhidi wa nubuwati wa jami'ul mata'udhi allati yahtadi ilaiha al-ibadu wal wal wal barahinu wal barahinu ma yusifu lahum wa nubuwati itiba'ahu itiba'ahu إذا كان ما هم عليه غايته اتباع الدين ونهايته الشقاء الأبدي الشقاء الأبدي والعقاب السرمدي فالبقاء على هذه الحال من أسفل من أسفه السفه من أسفه السفه وأطلب الذل ومع ذلك يتمنون الأماني Nah, e, min sultan sultan di sini maknanya adalah hujah, maknanya adalah ilmu, ya ilmu wahyu. Min hujah dan yaitu argumen dan e, dan bukti yaitu ilmu wahyu yang menunjukkan benarnya akidah kalian. Dan semua perkara yang tidak Allah turunkan ilmu tentangnya hujah tentangnya maka itu batil dan rusak dan tidak boleh dijadikan sebagai agama dan mereka sendiri tidaklah mengikuti ilmu dan mereka tidaklah yakin dengan pendapat yang mereka pegangi karena yang karena yang mengarahkan mereka untuk punya perkataan semacam itu adalah prasangka yang tidak benar dan kebodohan yang tidak laku-laku dan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka yaitu e, kemusyrikan dan bid'ah yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kondisi tidak ada faktor pendorong bagi mereka untuk melakukan hal itu. Ila Damn. Sulit untuk dipahami. tiba tiba'ahum kecuali tidak ada faktor pendorong yang mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu kecuali eh, sekedar ikut-ikutan yang ikut-ikutan ini mendorong mereka bab tauhid dan nubuwah tentang masalah ke tauhid dan kenabian dan dalam semua hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh semua hamba. Wal barahid dan burhan ada sesuatu yang mengharuskan mereka dan untuk dan selain mereka untuk mengikutinya. Maka mereka falami yabqa ahadin maka tidaklah tersisa bagi siapapun hujah tidak pula alasan setelah adanya penjelasan dan bukti. Maka jika mahum alai akidah atau keyakinan yang mereka pegang maksimalnya adalah cuma sekedar mengikuti pasang prasangka dan puncaknya adalah e, dan ujung akhirnya adalah kecelakaan atau e, kesengsaraan yang abadi dan hukuman yang selama-lamanya maka bertahan dalam kondisi semacam ini adalah kebodohan yang paling bodoh kezaliman yang paling zalim meskipun demikian ternyata mereka masih bisa berangan-angan dengan berbagai angan-angan dan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. kandungan ayat ya, kandungan ayat eh, afarat kemulat tawal uzza yang pertama adalah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan di antara kekurangan adalah musyabatul hawadis, serupa dengan makhluk. Kemudian celaan kepada orang-orang musyrik wa takri' celaan keras kepada orang musyrik dan membodoh-bodohkan akal orang musyrik wa ahlam dan akal orang musyrik. Karena mereka dengan sengaja mencari sesembahan selain Allah eh, fijal benaf'i untuk mendatangkan yang mereka sembah untuk bisa memberikan manfaat dan menghilangkan bahaya dan celaan terhadap hawa nafsu dua abamu suwaris karena hawa nafsu adalah sesuatu yang uh, yang memalingkan sesuatu yang sangat efektif sangat berperan untuk memalingkan orang dari menerima kebenaran. Diambil dari wal iya eh, tabiuna ila dhanna wa ma tahwal angfus. Sebagian lama mengatakan tidaklah disebut al-hawa dalam Quran dan Sunnah kecuali celaan. Tidak pernah al-hawa itu punya makna positif dalam dalam Quran dan Sunnah banyak ulama yang membuat kesimpulan demikian meskipun kalau saya menutemin di Sarah Arba'in mengatakan kecuali dalam satu hadis la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tatba'an lima ji'tu bihi karena tidak benar-benar beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa maka ada hawa nafsu yang terpuji itu hawa nafsu yang mengikuti al hawa yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Allah Rasul. Namun ulama yang mentaifkan hadis ini maka akan mengatakan benarnya kesimpulan tidaklah al hawa disebutkan dalam Quran dan Sunnah kecuali celaan. Kemudian tidak terdapat dalam selain Quran dan Sunnah dan ajaran yang dibawa oleh Rasul petunjuk. Ya, tidak ada petunjuk karena petunjuk itu datang dari Allah. Walaqad ja'ahum mirabbihimul huda. Maka kalau cari petunjuk, maka pelajarilah Quran dan Sunnah. Jangan menekuni eh, yang lainnya, jangan menekuni eh, buku-buku pemikiran orang, filsafat, eh, menekuni cerita, novel dan yang lainnya mencari hidayah, maka tidak akan dapat. Karena hidayah mirabbihim. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama yang terbaik sebagaimana yang Allah firmankan. Dialah Allah sang pencipta, sang pencipta, pembuat rupa, pemberi rupa dan miliknya lah nama-nama yang terindah. Allah juga berfirman, tiada sembah yang berat sembah melainkan Dia, miliknya lah segala nama-nama yang terindah. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman dan milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya dan biarkanlah orang-orang yang e, menyelainkan nama-nama Allah mereka akan dibalas atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Fahadil ayat maka ayat ini dan ayat yang semana dengannya bagi orang yang merenungkannya dengan benar wa amna fikrohu dan memikirkan uh, uh, am fikrohu fitadaburihi dan sungguh-sungguh menggunakan pikir, pikirannya untuk merenunginya maka akan bisa mengetahui dua hal, akan bisa menyimpulkan dua hal. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut bahasanya nama-namanya yang Allah namai dengan dengannya dirinya adalah nama-nama yang terindah dan telah lewat penjelasan apa itu indah dalam nama Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah nama tersebut mengandung sifat bukan hanya semata-mata nama yang tidak menjadi sifat. Yang kedua adalah ancaman keras untuk melakukan ilhad terhadap nama Allah dan wajibnya mengikuti penamaan untuk Allah sebagaimana penamanya ada dalam Quran dan terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena itulah nama yang Allah pilih untuk dirinya. Demikian wassalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.